Masih kita pada hadis yang ke-10 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para nabi. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang saleh. Disebutkan Allah tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Kemudian diperintahkan makanlah yang tayyib-tayyib Allah, sungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hendaklah kalian makan makanan yang baik-baik. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab dalam syarahnya. Wa kadza qala fi man waritha malan min abi. Demikian pula seorang yang menerima warisan harta dari bapaknya. Wa kana abuhu yabi'u mimman takrah mu'amalatuh. Dan bapaknya adalah seorang yang menjual sesuatu yang dimakruhkan untuk bermuamalah dengannya. Bagaimana hukumnya? Maka kata Sufyan rahimahullah yatasaddaq minhu bimiqdarir ribhi hendaklah disedekahkan dengan sekadar keuntungannya saja. Jadi dihitung perdagangannya yang muamalahnya dikatakan makruh atau jelek supaya tayyib maka dikeluarkan hartanya sesuai dengan keuntungannya saja bukan modalnya modalnya adalah milik bapaknya yang berarti itu adalah warisan kamu yang tayyib tetapi keuntungannya dari keuntungan yang jelek maka sedekahkan semekdar seukuran keuntungannya saja wa oh, ya, baqi dan mengambil sisanya. Waqad ruwiya an ta'ifatin min sahabah dan diriwayatkan pula dari kelompok dari sahabat seperti itu juga. Mensedekahkan keuntungannya saja. Minhum Umar bin Khattab di antaranya pendapat Umar bin Khattab dan juga Abdullah ibn Yazid al-Ansari radhiyallahu taala anhumah. Wal masyhurun an Imam Syafi'i dan yang masyhur dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah tentang harta yang haram, annaha tuhfad wa la yatasaddaq biha hatta yadhhar mustahiquha. Ada pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa harta yang haram tadi tuhfad dijaga, dipelihara, tidak dipakai sama sekali sampai diketahui siapa yang berhak tetap yabqa tuhfad disimpan terus la yatasaddaq biha tidak disedekahkan hingga yadhhar mustahiqha hingga tampak dan diketahui siapa yang berhaknya wa kana al-fudail ibn iyad yara anna man 'indahu malun haramun la ya'rif arbabuhu, la ya'rif arbabuhu. kata Fudail bin Iyad beliau berpendapat bahwa siapa yang memiliki harta yang haram yang dia dalam keadaan tidak mengetahui siapa pemiliknya annahu yutlifuhu wa yulqihi fil bahr kata dalam bin maka harta itu dimusnahkan lemparkan ke lautan wa la bihi dan jangan bersedekah dengan harta yang haram ini pendapat kaulun kenapa tidak bersedekah Kata beliau, kata Abdullah bin Iyad, karena itu adalah perkara yang tidak tohib. Harta dari yang haram, maka jangan disedekahkan. Dengan dalil, inna Allah tayyib, la yakbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Sedangkan malal haram, itu khabih, tidak tayyib. Maka ikhwan bin A'azakumullah kata beliau, yutlifuhu. Dihancurkan, dimusnahkan, atau dilemparkan ke laut. Wa qala la yataqarrab ila Allah illa bitayyib. Kata Fudhal bin Iyad, jangan bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak tayyib. Tetapi yang sahih kata Ibn Rajab adalah as-sadaqatu bihi. Yang benar adalah disadaqahkan. Tidak ada perintah ya, untuk memusnahkan sesuatu harta. Ima dikembalikan kepada yang berhak kalau mampu. Kalau tidak, kalau tidak bisa karena orangnya tidak jelas siapa, maka disedekahkan, dikembalikan kepada kaum muslimin. Lianna itlafal mal wa idha'atuhu manhiyun anhu. Apa dalilnya? Kalau Ibn Rajab menyatakan yang lebih sahih bukan dibuang ke laut, bukan dimusnahkan, tetapi disedekahkan. Karena kata beliau, yang namanya memusnahkan atau membuangnya ke laut dan sejenisnya itu adalah idha'atul mal Idaatul mal itu membuang sia-sia harta dan itu haram dalam agama ini. Manhiyun anhu, dilarang. Dan itu tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mentabdir suatu harta, suatu manfaat, maka dia adalah ikhwan syayatin. Sehingga tidak boleh disia-siakan. Tetapi untuk dimanfaatkan, siapa yang berhak untuk memanfaatkan? Ketika tidak diketahui yang berhak, maka kembalikan kepada kaum muslimin sebagai sedekah atau lebih tepatnya kembalikan kepada baitul mal al muslimin wa irfaduhu abadan ta'rid lahu lil itlaf wa istila'i adh-dhulmah alayhi wa sadaqa bihi laysat an muktasibihi hatta yakuna taqarruban minhu bil khabith dan ketika disedekahkan kata Ibnu Rajab dalam keadaan itu bukan sebagai sedekah, bukan sebagai taqarruban ilallah. Kata Fudail Ibn Iyad tadi apa? Kalau disedekahkan berarti dia mendekatkan diri pada Allah dengan harta haram. Itu nggak boleh. Iya, kalau sedekah. Tetapi ini bermakna memberikan kepada kaum muslimin, fuqara wal masakin atau kepada baitul mal, tetapi bukan dalam bentuk sedekah. Dan itu bukan taqarruban ilallah. Hanya tabarruan berlepas diri dari harta yang haram. Demikian kata para ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa itu bukan sedekah. Sebagaimana fatwa beliau ketika ada orang yang secara terpaksa karena kalau tidak terpaksa tidak boleh menyimpan hartanya di bunuh keribawiyah, di bank-bank riba. Tetapi kalau darurah menyimpannya di bank-bank ribawiyah dan kemudian mendapatkan keuntungan, maka dikembalikan kepada kaum muslimin dan itu bukan sedekah, bukan taqarruban ila Allah, tapi tabarruan min malil haram, tetapi berlepas diri dari harta yang haram. Berlepas diri dari harta yang haram. Bagi dia itu adalah haram sehingga dia harus berlepas diri. Tetapi bagi mereka-mereka orang-orang yang berhak fuqara wal masakin, maka itu bukan harta riba. Bukan harta riba. Sehingga diberikan kepada mereka halal bagi mereka. Qanibillah demikian fatwa-fatwa para ulama dan pendapat beliau Syekh bin Baz sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab kita ini. Qala dikatakan lianna itlaf al-mal idha'atuhu manhiyun anhu wa irsaduhu abadan ta'ridun lahu lil itlaf wa istila'i dhulma alayhi bihi به an عن hatta حتى يكون minhu bil بالخبيث Wa innama hiya sadaqatun an malikihi. Maka apa yang dia keluarkan tadi imma sadaqah untuk pemilik hartanya yang tidak diketahui siapa yang pernah dicuri, pernah dirampas, pernah dirampok atau seperti yang dikatakan tadi tabarruan berlepas diri dari harta tersebut liyakuna naf'uhu lahu fil akhirah agar menjadi manfaat untuknya di akhirat nanti haitsu yata'addar alaihi lintifa bihi fid dunya ketika dia tidak bisa memanfaatkannya di dunia karena tidak tahu hartanya di mana hilang maka si pemilik yang asli tidak bisa memanfaatkan harta itu mudah-mudahan ketika kamu sedekah sedekahkan si pemilik yang asli itu di akhirat akan mendapatkan manfaat dari hartanya itu kata Ibnu Rajab rahimahullah. Ada pendapat yang lain kemarin kita baca harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Dan ada orang yang niat sedekah maka mendapatkan nilai sedekah. Waduh, hilang uang saya. Gelisah dia, cari-cari cari nggak ketemu. Sudah Kita niatkan saja sedekah bagi orang-orang yang menemukannya. Maka dia mendapatkan pahala. Tetapi orang yang tidak ridho, marah-marah dan menyatakan kurang ngajar siapa yang menyurinya semoga dia mendapatkan pen, ditimpa penyakit ini, penyakit itu mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Itu akan doa-doa kejelekan karena cengkel sama yang nyurinya, tidak ridho. Apakah ketika pencurinya taubat disodakokan dia dapat pahala? Atau tidak dapat pahala? Innamal a'malu bin niat. Niatnya dia sama sekali tidak ingin hartanya dimakan orang lain. Tidak. Gak ridho dimakan orang lain. Marah besar. Maka berbeda dengan orang yang mengikhlaskannya. Hati-hati. Makanya orang-orang yang kehilangan sesuatu daripada hilang beneran lebih baik hilang secara zahir tapi secara catatan di akhirat nggak hilang. Bagaimana caranya? Ikhlaskan saja. Jadi setelah berupaya untuk mencarinya dan gak ketemu, ikhlaskan. Ya Allah, aku ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal baikku di akhirat. Maka niat itu akan menjadi sesuatu amalan soleh. Berarti hilangnya tidak hilang beneran. <laughs> Hilang secara zahirnya, tetapi secara catatan di akhirat tetap tercatat bahwa kamu pernah beramal dengan harta sekian. <laughs> Dan ucapannya dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan hadisnya. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك Kelanjutan hadisnya kata Nabi, kemudian beliau menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, yutilus safar artinya mengadakan safar yang tawil, yang panjang. Asy'atha aghbara kusut rambutnya dan berdebu. Yamudu yadehi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit, kemudian memanggil dengan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu Maka bagaimana akan dikabulkan orang yang seperti ini doanya? Bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini? Kata Ibnu Rajab, "Hadza al-kalam asyara fihi ila adabid du'a. Ucapan ini dari Nabi mengisyaratkan kepada adab-adab berdoa. Artinya seorang yang adab-adab berdoanya sudah bagus, ya. tetapi tetap nggak dikabulkan. Kenapa? Malbasuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Terhalang dikabulkannya doa karena dia memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram. Padahal adab-adab doanya sudah bagus. Apa itu isyaratnya? Ilal asbabil lati taqtadi ijabatuh. Dan juga disebutkan adab-adab atau di samping adab-adab sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa adab-adab yang terkandung di sini? Mengangkat tangannya ke langit dan memanggil dengan nama ya Rabbi, ya Rabbi. Ini adab-adab doa. Memanggil dengan nama Allah Al-Husna dan juga mengangkat tangan Enam. Dan disebutkan pula sebab-sebab terkabulnya doa. Apa sebab-sebab terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis ini? Ya, ini dia dalam keadaan safar. Orang yang safar, kusut berdebu, doanya terkabul. Tetapi ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Maka di sini disebut tiga perkara. Disebutkan adab-adab doa, disebutkan sebab-sebab dikabulkannya doa dan disebutkan pula penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ilama yamna min ijabatihi. Disebutkan pula apa-apa yang menghalangi terkabulnya doa. Fadzakara asda asbab allati taqtadi ijabatu doa. Maka disebutkan apa sebab-sebab terkabulnya doa? Empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, italatus safar. Mengadakan safar khususnya safar-safar yang jauh, safar yang panjang. Awas safar bimujarradihi yaqtadi ijabat doa. Bahkan safar bimujarradihi safar bimujarradihi maksudnya safar mutlak safar, panjang ataupun pendek. Itu sudah cukup sebagai penyebab ijabat doa, penyebab dikabulkannya doa. sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau oleh sallallahu wasallam salatu da'awatin mustajabat ada tiga doa yang dikabulkan la syakka fihinna enggak ada keraguan lagi tentangnya da'watul mazlum doanya orang yang terdolimi wa da'watul musafir doanya seorang musafir wa da'watul walid liwaladihi dan doanya seorang bapak untuk anaknya. Doanya orang tua kepada anaknya. Demikian akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi <laughs> wa indahu da'watul walid ala waladihi dan termasuk di dalamnya doanya bapak kepada anaknya. Hanya saja lafaz yang kedua ini atau lafaz yang berikutnya ini ala waladihi doa jelek terhadap anaknya pun termasuk dikabulkan. Hati-hati. Hati-hati para orang tua. Jangan sampai karena marahnya mendoakan doa jelek. Mestinya ketika marah doakan doa baik. Semoga dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang saleh gitu. Jangan ketika marah, mudah-mudahan kamu kualat, mudah-mudahan kamu ditimpa petaka, mudah-mudahan astagfirullahaladzim. Hati-hati. Hati-hati para al-walid wal-walidah terhadap anak-anaknya. Qul hadis ini dikatakan hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad dan juga Imam Bukhari namun di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bukan dalam Sahih Bukhari. Wasahahu Ibnu Hibban dan memiliki syawahid, memiliki pendukung-pendukung yang yataqawwa bihi yang akan menyebabkan dia menjadi kuat hadisnya yaitu dari hadis Uqbah bin Amir yang di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berarti di sini salah satunya doa yang dikabulkan dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Maka Nabi sudah menyebutkan ar-rajul yutilus safar, memanjangkan safarnya, berarti memiliki penyebab terkabulnya doa. Yang kedua, atau sebelum yang kedua masih ada lanjutannya, wa mata safar karena akrab ila ijabati doa. Maka kalau safar sudah menunjukkan sebab dikabulkannya doa, maka berpanjang safar, semakin panjang safarnya, semakin dekat untuk dikabulkan doa. Li'annahu madhinnatu husulin kisarin nafsi. Karena biasanya safar yang panjang menyebabkan luluhnya hati. Inkisar an-nafs. Orang yang dalam safar yang panjang biasanya betul-betul hatinya sangat lembut. Kenapa lembut? Dalam keadaan dia sudah capek, lelah, payah, kangen, rindu sama keluarganya, sama anak-anaknya, berat. Karena sabar dikatakan keta'atun minal adab. Safar disebut dalam riwayat yang sahih adalah keta'atun minal adab. Sepotong adab. Yang namanya adab tidak nikmat. Yang namanya adab itu berat. Sehingga orang yang dalam keadaan berat biasanya hatinya sangat dekat dengan Allah, lembut, mudah nangis, mudah keluar air mata. Nah, doa orang yang seperti ini akan dikabulkan. Doa orang yang hatinya seperti ini biasanya mudah dikabulkan. Betulil ghurbah anil autan. Karena jauhnya dari negerinya. Watahamul masyak dan karena memikul beban yang susah yang berat walinkisar an a'dami asbabi ijabati doa sedangkan inkisar salah satu penyebab-penyebab terkabulnya doa ini khon ibn a'azakumullah inkisar tadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan tetapi itu akan muncul sendiri ketika seorang itu betul-betul berharap kepada Allah betul-betul ingin mendapatkan dari Allah dikabulkan doanya biasanya orang itu otomatis karena sangat berharap merengek kepada Allah melelehkan air mata gemetar terisak ini doa yang sepertinya akan dikabul dan biasanya orang-orang yang safar demikian keadaannya walaupun tidak demikian tetapi safarnya sudah disebut oleh Nabi sebagai penyebab terkabulnya doa. Qul muslimin yang saya hormati. Yang kedua, yang dikatakan sebagai penyebab terkabulnya doa adalah husulut tabadzul fil libasi wal hayati bisya'ti wal ikhbar. Sebab dikabulkan doa yang kedua adalah terjadinya tabadzul fil libas wal hayah bisya'ti wal ikhbar. Ketika orang tersebut Tabadzul. Tabadzul itu uh, bajunya lusuh, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, berdebu, itu dikatakan tabadzul. Mutabadzilan adalah seperti itu. Wal hai'ah bentuk orang yang seperti itu bisyaksi wal ikbar dengan kusut dan dengan debu ini juga penyebab-penyebab terkabulnya doa. Minal muqtadayat li ijabati doa. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang menyebabkan terkabulnya doa. Kama fil hadis masyhur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Rubba ash'atha aghdara dhi raini madfu'un bil abwab." Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Hadis dalam sahih Muslim. Bisa jadi seorang yang lusuh, kusut, yang tidak memiliki kecuali dua pakaiannya saja. Madfu'un bil abwab yang ditolak di pintu, nggak diterima oleh orang-orang ketika bertamu. Bisa jadi orang yang seperti itu lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi orang seperti itu bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan untuknya. Sungguh demi Allah ini akan terjadi. Sungguh demi Allah akan begini. Terjadi betul-betul. Ya. Orang yang seperti itu kadang kata Nabi demikian keadaannya. Ya. Walamma kharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi keluar untuk salat istisqa, ya, kharaja mutabaddilan mutawadhi'an mutadarri'an. Nabi keluar dalam keadaan mutabaddilan. Dalam keadaan berpakaian lusuh, tawadhu', mutadarri'an, tunduk kepadanya. Wa kana Mutarrif Ibnu Abdullah qad hubisa lahu ibnu akh. Falabisa khulqani thiyabihi wa akhadha عكازة بيده فقيل له ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي مضرب ابن عبد الله Qad hubisa lahu ibnu akhin. Dia saudaranya, anak pamannya, eh, anak saudaranya di penjara, ditangkap. Maka Mutarrif memakai pakaian yang paling jeleknya. Kemudian mengambil tongkat di kayunya, apa di tangannya. Kemudian dia berangkat. Dikatakan, "Mahada, kenapa kamu seperti ini?" Qala astakinu li rabbi Aku merendah di hadapan Robku agar Allah mengabulkan aku dan memberikan syafaat kepadaku agar doaku terhadap akhiku, saudaraku dikabulkan. <laughs> Apalagi tentang Asyata Akbar. Hah? Yaitu kisah tentang atau riwayat tentang orang-orang yang haji yang mereka berpakaian pakaian ihram Kemudian mereka berkumpul di padang Arafah. Dalam keadaan mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam hadis-hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membanggakannya kepada seluruh para malaikat dan penduduk langit. Lihat hamba-hambaku lusuh dan berdebu karena aku. Lusuh dan berdebu karena aku. Asa aghbar. Mereka lusuh dan berdebu karena aku kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat kusut dan berdebunya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena safar jihad misalnya, karena safar haji misalnya, karena safar dakwah misalnya, sehingga dia as'asa akbar Maka orang seperti ini penyebab pula terkabunya doa. Baik, at yang ketiga. Maddu yadaihi ila sama. Termasuk penyebab terkabulnya doa adalah menjulurkan tangan ke langit, yakni mengangkat tangannya. Wa huwa min adabid du'a illati yurja bisababihi bisababiha ijabah. Dan itu adalah adab-adab doa yang diharapkan dengan adab ini akan dikabulkan doanya. Wa fi hadis Salman 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam hadis Salman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha ta'ala hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi an yaruddaha sifran khaibatain disebutkan oleh Nabi SAW sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemalu dan dermawan dermawan ini maha memberi maka Allah malu jika seseorang mengangkat tangannya kepadanya. Allah malu untuk tangannya diturunkan dalam keadaan kosong. Dalam keadaan nol. Allah malu kalau sampai orang tadi menurunkan tangannya dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Harrajahu Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan pula hadisnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dalam Sahih Ibn Hibban dan juga oleh Al-Hakim dalam mustadraknya Wasahahu sahahahu wa wafaqahu adz disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam adz dhahabi <clears throat> wa isnadahu Al-Hafiz dan dianggap sanadnya jayid oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathah Demikian ikhwan ibn a'azakumullah yang ketiga. Dari adab-adab doa dan penyebab terkabulnya doa adalah dia dalam keadaan mengangkat tangannya ke langit. min hadisi Anas wa Jabir wa ghairihima. Dan diriwayatkan pula semakna dengan ini dari Anas bin Malik dan dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya. Berarti ada syahid-syahid dari sahabat yang lain. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء dan juga Nabi SAW pernah mengangkat tangannya yaitu dalam doa al-istisqa hatta yura bayadu ibtaih hingga terlihat putihnya ketiak beliau berarti mengangkatnya tinggi sehingga terlihat ketiaknya wa rafa'a yadayhi yawma badrin dan mengangkat tangannya ketika perang badr yastanzir 'ala al-musyrikin, meminta kemenangan terhadap musyrikin. <clears throat> Hatta saqata ridauhu 'ala mankibai. Hingga jatuh selendangnya dari pundaknya karena mengangkat tangannya sehingga jatuh kainnya. Disebut selendang sesungguhnya bukan selendang. Bukan selendang yang seperti kalian pahami, selendang-selendang para wanita, tetapi sejenis baju <laughs> yang dia hanya ditaruh di pundaknya begitu tidak dipakai. Bentuknya hanya kotak saja, hanya tangannya dimasukkan, tangannya dimasukkan. Dan kadang-kadang tidak, hanya ditaruh di pundaknya. Panjang. Nah, ketika beliau mengangkatnya maka jatuh kain tersebut ridaknya. Qul Kaum muslimin yang saya hormati. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Dan itu salah satu penyebab terkabulnya doa. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sifati raf'i yadayhi. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bentuk-bentuk mengangkat tangan. Di dalam berdoa. Anwa'un muta'addidah. Diriwayatkan bentuk-bentuknya bermacam-macam. Faminha annahu kana yushiru bi asbu'ihi as-sababa faqat. Pernah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saja. Ya Allah begitu. ini mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisyaratkan tentang esa ahad. Wa anhu kana yaf'al dzalika al mimbar dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW pernah berbuat demikian di atas mimbar. Diriwayatkan dari hadis Ammar Ibni Ruwaibah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim dan juga Nasai dan Abu Dawud. Nah. Wa jama'atun wa fa'alahu lamma dan juga beliau pernah melakukan hal yang sama ketika menaiki kendaraannya, naiki untanya. Ini berdoa dengan menunjuk dengan cari telunjuknya. Dan yang ketiga ini diriwayatkan juga oleh Muslim dalam khutbahnya dalam haji wada di atas kudanya, eh, di atas untanya. Dan lain-lainnya disebut ke dalam hadis Jabir yang panjang ketika mensifati sifat hajinya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dua perkara. Bahwa Rasulullah SAW berdoa di mimbar dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari tangannya. Barakallahu fiikum. Wa dhahaba jama'atun min al-ulama'i ila anna du'a al-qunut fi salati yushiru fihi bi asbu'ihi. Demikian pula sekelompok dari para ulama berpendapat bahwa doa qunut ketika salat juga mengisyaratkan dengan jari telunjuknya Siapa yang berpendapat demikian? Jama'atun minal ulama. Minhum diantaranya Al-Auza'i. Wa Sa'id ibn Abdul Aziz. Wa Ishaq ibn Rahuya. Wa qala ibn Abbas wa gairuh. Dan berpendapat ibn Abbas dan lainnya. Hadha wal ikhlas fid du'a. Ini yang namanya ikhlas dalam du'a. Ya Allah. Inna nas'aluka ya Rabbi. Ya mujib daawat Dengan mengisyaratkan. Dengan jadi telunjuknya. Wa Ibn Sirin dan juga dikatakan oleh Musirin ida asnaita 'ala Allah fa ashir bi asbu'in wahidah." Kalau engkau menyanjung dan memuji-muji Allah ketika berdoa, maka isyaratkanlah dengan jari telunjukmu. Bi asbu'in wahidah dengan satu jari. yani dengan seperti kita at-tahiyyah Memuji Allah Subhanahu wa taala, tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Demikian pula ketika memuji Allah dalam berdoa, Ya Rabbi innaka anta arhamar rahimin, innaka anta ghafurur rahim, innaka anta mujibas sa'ilin. Dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa minha dan diantaranya annahu rafa'a yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiliha. Bentuk lainnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangannya dan menjadikan punggungnya, punggung tangannya menghadap kiblat. Dan kamu dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti begitu. Tangannya, punggungnya menghadap kiblat begini. Enam. wa ja'ala butunahuma mimma yali dan dijadikan perut tangannya di wajahnya. Enam. Ini juga diriwayatkan. Wa ruwiyat rawiyat hadhihi diriwayatkan sifat-sifat ini dari Nabi sallallahu alaihi dalam doa istisqa. tahab ba'dhum rafa' fil istisqa ala hadhihi sifah. Dan beberapa ulama menganjurkan untuk mengangkat tangannya dengan sifat seperti ini dalam doa istisqa di antaranya Al-Juzjani rahimahullahu taala. Enam. Yani meminta hujan. Allahumma suqya rahmah la suqya adab. Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Allahumma ini hawalaina wala alaina dengan seperti ini. Wa qala ba'du salaf dan berkata pula sebagian salaf raf ar-rafa ala hadzal wajh tadarru' mengangkat tangan dengan bentuk seperti ini merupakan tadarru'an ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa minha 'aksu tetapi diriwayatkan pula yang sebaliknya. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Nabi yang demikian dalam salat istisqa dan ini yang lebih masyhur, ma'ruf indal ulama. Ini dibalik begitu. Nah, mengarah kepada para hadirin atau kepada para eh, orang-orang uh, yang salat istisqa. Wa ruwiya an jama'atin min as-salaf annahum kanu yad'una kadzalika. Demikian pula para salafus saleh berdoa seperti itu. Ini bukan begini, tetapi dibalik. Khusus pada doa istisqa. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب dan selanjutnya dan seterusnya قال بعضهم الرافع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعاذة به Ini mengangkat dengan model seperti ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta uh, perlindungan. Kan istijarah dengan isti'adah hampir sama maknanya. Istijarah minta pembelaan, isti'adah minta perlindungan. Yang berpendapat demikian diantaranya dari para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau beristiazah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang jelek, rafa'a yadayhi ala hadzal wajh juga meminta dengan membalikkan tangannya. Ketika berdoa seperti ini meminta yang baik-baik, ketika isti'adzah, a'udzubillahi minal adzab, dibalik tangannya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al dari Khallat Ibn Sa'ib mursalan disebutkan hadisnya mursal dhaif <laughs> wa huwa dhaif disebutkan oleh Al-Haythami. Enam. Yang terakhir ini. Yang terakhir, Rasulullah SAW kalau berdoa berlindung dari azab di balik ini dhaif riwayatnya. Wa min harafu yadayhi ja'ala kafaihi ila sama wa dhuhuruhuma ila al-ard. <laughs> Di antaranya diriwayatkan pula mengangkat tangannya ke atas ke langit dan punggungnya ke bumi. Ya. Berarti begini. Ya. Perutnya ke langit, punggungnya ke bumi. Ya. Waqad warada al-amr bidzalika su'al Allah 'azza wa jal fi ghairi hadis. Dan banyak yang demikian diperintahkan dalam sekian hadis dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Sirin bahwa mengatakan annahadha huwa du'a wa su'alillah. Demikianlah yang namanya minta pada Allah, demikianlah yang namanya meminta kepada Allah taala kata mereka. Yani begini. Sebagaimana meminta mesti begini keadaannya. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Berarti ada yang begini diriwayatkan, ada yang begini diriwayatkan. Nah, dan istisqa khususnya begini diriwayatkan. Wa minha aqsu dzalik dan ada pula yang sebaliknya. Yang tadi uh, begini. Ada yang sebaliknya. Huwa qalbu kafaihi wa ja'ala dhuhuruhuma ila sama. Yaitu membalik tangannya dan punggungnya ke langit sedangkan perut tangannya ke bumi. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istisqa ketika beliau doa istisqa Fa'asyara bidhahri kaffaihi ila sama. Bahwa beliau mengisyaratkan dengan punggung tangannya ke langit. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Enam. Dan ini terjadi. Wa kharaja al-Imam Ahmad rahimahullah wa lafdhuhu fa basata yadayhi. Beliau membentangkan tangannya. wajah Allah mimma yalis sama. Dan dijadikan apa yang merupakan punggung telapak tangannya, dijadikannya di arah langit. Ya, berarti begitu. Wa kharaja Abu Dawud dan keluarkan juga oleh Abu Dawud dan lafadznya istasqa hakada. Nabi meminta hujan dengan berdoa seperti ini yakni memanjangkan tangannya, menjulurkan tangannya dan jadikan perut lapak tangannya ke arah langit. Ya. Enam. Demikian bentuk-bentuk berdoa. Berarti kita mendapatkan dalam hadis ini tentang penyebab-penyebab terkabulnya doa. Yang pertama, safar. Yang kedua, pengatangan. Yang ketiga, Hah? Iya. Hah? Angkat tangan. Terus yang keempat. Nah, yang keempat belum dibaca. Rabi al-ilhah Allah. Yang keempat adalah al-ilhah. Ilhah itu merengek minta. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Itu adalah sesuatu yang hak La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabit taqwa. Janganlah kebencian kita pada satu kaum menyebabkan kita berbuat tidak adil, kemudian menyalahkannya. Padahal rengekan-rengekan mereka itu benar. Cuma salahnya jangan di mikrofon. Ya, maaf ya, ganggu orang. Ya Allah, sesungguhnya benar. Ya, doa mereka itu bagus, tetapi jangan pakai mikrofon sampai saat telepon kedengar semua. Ya, kamu sendiri tadarruan ilallah. Berdoa pada Allah, meratap kepada Allah SWT. Jangan riak, jangan minta dipuji supaya orang tahu semua. Jangan. Udu'u. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan wa khufyah. Dengan merendah, dengan lirih, dengan khafi. Bukan dengan menjerit-jerit, tetapi cara merengek itu memang merupakan penyebab terkabulnya doa. Sehingga kalau kamu doa sendirian di malam hari, merengeklah kepada Allah. Merataplah kepada Allah Taala. Panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nah, barakallahu fikum. Tetapi empat penyebab terkabulnya doa tetap doanya tidak dikabulkan. Padahal empat penyebab terkabulnya doa itu ada pada orang tadi. Kenapa kok doanya tidak dikabulkan? karena pakaiannya tidak toyib, makannya tidak toyib, minumannya tidak toyib, dibesarkan dari sesuatu yang tidak toyib. Inna Allah toyib, layak balu illa toyiba. Kamu bisa ngangkat tanganmu karena punya kekuatan kekuatannya dari makanan yang haram. Kamu bisa ibadah dengan memakai pakaian pakaian dari yang haram. Kamu bisa memanggil ya Rabbi ya Rabbi karena kamu punya tenaga tenaganya dari minuman makanan yang haram anna yustajabu lidhalik kata Nabi. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Sehingga yang doa yang dikatakan dikabulkan kalau wujudu asbabih wa adamu wujud adanya penyebab-penyebab diterimanya doa dan hilangnya al-mawani' adam al-mawani' itu baru dikabulkan doanya penyebab-penyebab diterimanya ada, penyebab-penyebab tertolaknya nggak ada.